menyambut bersama. Ini dia Karin. Karin. atas awan. Cakep. Di atas awan dari kemarin. Cakep. Hadirin yang tampan nan rupawan masih tetap berjumpa dengan Kari. Jumpa, jumpa dan jumpa lagi dengan Karin. Si mata minimalis dan hidung ekonomis. Sebagai kids zaman now, Karin ini Karin ini nggak suka disuruh-suruh. Mama Karin ini sering kali nyuruh Karin cabut uban. ya kan bang? Lagi belajar, suruh cabut uban. Lagi makan, suruh cabut uban. Lagi panjat pinang, ya suruh turun nanti jatuh. Abis itu cabut uban. Tapi walaupun Karin gak suka cabut uban, Karin tuh seneng. Karena perhelai uban yang didapat, dapat uang. Ya kan bang? Jadi Karni sering tipu-tipu mama. Supaya dapat uang banyak. <laughs> Lagi cabut uban ya kan? Kan bilang, Ma udah dapat 8 ya Ma? ha Ma udah dapat 17. ha Mau udah dapat 1945. Merdeka. Bukannya merdeka, botak kepala mama ini. Dan teman-teman, mama-mama zaman now. Sekarang udah merambah ke dunia perlaptopan. Ya kan bang? pun dia nggak tahu cara makainya. Kayak kemarin tuh. Irin ini kayak mana Rin cara matiinnya Rin? nggak paham deh lah mama, bantuin lah Rin. Alah mak, tinggal pencetin loh mak. Nih, sudon. Oh, jadi sudon tuh artinya mati ya? Mama baru tahu kayak gitu aja, udah sok-sokan kali. Dia lagi nyuruh kan, karena lagi belajar. Dia bilang, mau sudon kan dulu itu kompor. Apalagi kalau ngegosip. Ya Allah, dia bilang gini. Irin kok nggak tahu Rin, Pak Badron lah Rin, yang lima rumah depan kita itu ya Allah Rin. Kebakaran rumah dia Rin, tersudon dia. Dan zaman sekarang itu ya, kids zaman now masa kanak-kanaknya udah banyak yang rusak. Apalagi abang ini. Tengok nih, tandai muka dia nih. Ini, muka-muka kayak gini, kebanyakan makan micin ini. iya, zaman now itu mainnya HP-HPan ya. Kan? Nonton video yang Lex, Aukarin. Padahal kan tuh waktu kecil itu mainannya main HP-HPan yang mainan itu, tahu kan kak? Yang kalau dipencet nomor satu bunyinya kukuk kukuk. Itu suara anjing. Kalau dipencet nomor dua, ayah iya, teto teto teto teto. Itu suara orang nyanyi. Kalau kita pencet nomor sembilan, nih nih. Itu suara Pak Jarwo. Lagi joget Masya Bengeng. Ya?